akan menjadi rajanya panas. Apa yang kau lihat sekarang, Rakuti? Saya hanya melihat kilatan-kilatan cahaya matahari, Guru. Mata saya silau sekali. Dengar, sekarang ini kau sedang memandang wajah Sang Hyang Pagaskara. Kau sedang memandang wajah Rajanya Api. Kau harus berlaku hormat kepadanya. Mahkota Mayangkara Mayangkara Naskah ditulis dan diolah oleh S. Pijab Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Dan Asni Suhastra Pembawa cerita Mahkota Mayangkara Mayangkara Siapapun juga Aku tahu apa yang harus kulakukan Aku tidak butuh ceramah Aku tidak butuh nasihat ataupun petua Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan aku bisa meraih cita-citaku sendiri. Mahkota Mayangkara. Mayangkara. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki mengejar mimpi. Menjelang tengah hari, mereka tiba di lereng yang terjal dan tinggi. Matahari bersinar dengan merdeka, tanpa sepotong awan pun menghalanginya. Laki-laki tua menyuruh Rakuti berparing di atas lempengan batu dalam keadaan telanjang bulat. Rakuti menggeliat-geliat kepanasan. oh, aduh, panas sekali guru. Saya seperti terbaring di atas bara api. Diam, Rakti. Tutup mulutmu itu. Ada ilmu yang hebat dapat diperoleh dengan mudah. Baik, Guru. Tahan. Kau harus kuat menahan rasa panas, sebab kau akan menjadi rajanya panas. Apa yang kau lihat sekarang, Rakuti? Saya hanya melihat kilatan-kilatan cahaya matahari, Guru. Mata saya silau sekali. Dengar. Sekarang ini kau sedang memandang wajah Sang Hyang Bagaskara. Kau sedang memandang wajah Rajanya Api. Kau harus berlaku hormat kepadanya. Sebab kau akan mohon kekuatan darinya. Iya, Guru. Aduh, lalu apa lagi yang harus saya lakukan, Guru? Dengar baik-baik, Rakuti. Sekarang ini kau sedang bersiap-siap menjalankan semadi api Semadi api juga biasa disebut tapageni. Semadi api pada dasarnya merupakan ulah kanuragan untuk menyiapkan tubuh kita menjadi wadah yang akan menampung aliran panas dari Sang Hyang Pakaskar. Seorang pendekar yang kuat sama di apinya akan mempunyai tubuh yang kuat, nyawa yang ulet di tengah medan peperangan. Sekarang pandang terus-menerus wajah Sang yang Hyang Pakaskara. Aturlah pernapasanmu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sedang-sedang saja. Nah, kerjakan. Ya, begitu. Lakukan terus. Iramanya harus teratur. Sementara pandangan matamu tetap mengarah pada sang yang bagaskara. Bagus. Nah, sekarang siapkanlah mantra yang baru saja kuberikan kepadamu. Bacalah berulang kali mantra itu di dalam hati. Terus menerus. Sesuai dengan tarikan nafas. Sementara pandangan mata jangan berubah tetap mengarah ke wajah Sang Hyang Pagaskara. Kau dapat melakukannya sekarang? Saya akan mencobanya, Guru. Rakuti segera mengerjakan apa yang diperintahkan gurunya. Pandangan matanya menerawang kilatan-kilatan cahaya matahari yang menyengat. Napasnya turun naik secara teratur. Setelah tarikan napas yang ke-100 kalinya, Rakuti mulai membaca mantra di dalam hati. Siro Ratu Ninggeni. Siro nila kuning geni Jagat tiro jagat geni Langit tiro langit geni Segoro niro segoro geni jeroan wasani kuning geni langit tiro langit geni jagat tiro jagat geni segoro niro segoro geni Rakuti terus membaca mantra di dalam hati Sementara matanya menatap kilatan-kilatan cahaya matahari yang menyilaukan. Tiba-tiba dia melihat kilatan-kilatan cahaya matahari pecah dan menyebar ke berbagai penjuru. Dia melihat warna langit menjadi kemerah-merahan. Warna merah itu bermunculan di mana-mana dan mulai mengurung dirinya. Akhirnya dia merasa dirinya tenggelam di dalam koparan warna merah. Tapi aneh sekali, dia sama sekali tidak merasa panas. Dia hanya merasa hangat, seperti tidur mengenakan selimut. Warna merah yang berpencar-pencar itu perlahan-lahan mendekat, seolah-olah terhisap oleh kekuatan pikirannya. Dan pada saat itulah dia merasa dirinya telah bersatu dengan kekuatan Sang Hyang Bagaskara. Siro Ratu Ning Geni, Siro Amuasani Kuning Geni, Jagat Tiro Jagat Geni, Langit Tiro Langit Geni, Skoro Niro Skoro Geni. Bagus, kau mampu bertahan cukup lama. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Rakuti. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau alami? Rakuti kemudian menceritakan pengalamannya pada saat sedang melakukan samadhi api tentang kilatan-kilatan cahaya yang pecah berpencar-pencar menjadi kumpalan kumpalan berwarna merah tentang tubuhnya yang tidak terasa panas lagi dan tentang gumpalan berwarna merah yang mengurung dirinya. Kemudian dia merasakan bahwa jiwa raganya telah bersatu dengan kekuatan api. Aneh sekali, Guru. Tiba-tiba saya melihat matahari lenyap di angkasa. Dan saya merasakan tubuh saya menjadi hangat. Itu sebagai pertanda bahwa kau sudah bersatu dengan Sang Hyang Bagaskara. Kau sudah menjadi bagian daripada api itu sendiri. Luar biasa. Kau ternyata berbakat besar mendalami ilmu kanuragan, Rakuti. Dulu aku pernah mempunyai beberapa orang murid. Waktu itu, aku juga menganggap mereka berbakat. Tapi setidak-tidaknya, mereka membutuhkan waktu 40 hari untuk mencapai tahap seperti kau sekarang ini. Terima kasih, Guru. Lalu sekarang apa lagi yang harus saya lakukan, Guru? yang harus kau lakukan sekarang ini ialah jangan menjadi besar kepala. Jika seseorang sedang mendalami suatu ilmu tingkat tinggi, besar kepala merupakan hambatan yang sangat berat. Ya, Guru. Saya akan mengikuti segala petunjuk Guru. Baiklah. Samadhi api itu harus terus-menerus kau lakukan setiap hari pada saat langit sedang terang dan matahari memancar bebas ke permukaan bumi, lakukanlah semadi api. Semakin banyak semakin baik. Jika semadi apimu sudah benar-benar sempurna, barulah aku akan memberimu wejangan. Laki-laki tua merasa gembira karena Rakuti selalu patuh menuruti segala petunjuknya. Suatu malam, 17 hari kemudian, laki-laki tua memanggil Rakuti. Mereka duduk di lantai ruangan goa. Angin dingin memukul dinding-dinding goa, membawa kabut dari lereng-lereng di atasnya. Rakuti, ya guru, bagaimana sama abimu? Saya terus melakukannya setiap hari, guru. Hmm, kecuali hari sedang mendung. Sekarang saya merasa lebih mudah memusatkan pikiran saya, Guru. Apa yang kau alami pada saat sedang bersatu dengan kekuatan Sang Hyang Pakaskar? Saya merasa tenang, Guru. Hmm. Hati saya merasa tentram. Tentram dan damai. Ah. Seolah-olah saya hidup sendirian di muka bumi ini. Bagus. Itu merupakan pertanda bahwa semadi apimu semakin sempurna sekarang dengar Rakuti. Iya guru. Aku akan memberimu pengertian-pengertian tentang Aji Segoro Geni. Iya guru. Saya siap mendengarkan segala ujangan guru. Aji Segoro Geni ialah pukulan yang mengandalkan tenaga panas yang terdapat di dalam tubuh manusia itu sendiri. Semakin panas pukulan itu, semakin sempurna. Semakin panas pukulan itu, semakin besar daya hancurnya. Itulah sebabnya kau harus melakukan samadhi api terus-menerus. Samadhi api tujuannya hanyalah untuk meningkatkan kemampuan panas di dalam tubuh kita. Ah, begini saja. Sekarang, ayo, ikut aku. Ya, Guru. Laki-laki tua melangkah meninggalkan ruangan goa. Rakuti mengiring di belakangnya. Mereka kemudian berdiri berhadap-hadapan di halaman goa. Coba sekarang buatlah kuda-kuda yang baik. ya Guru. Bagus. Sekarang gosok-gosokkan telapak kakimu di tanah. Hmm, iya, cukup. Itu merupakan persiapan. Selanjutnya, gosok-gosokkan telapak tanganmu sampai terasa panas. Baik, Guru. Hmm, cukup. Selanjutnya pusatkan pikiranmu sambil membayangkan Sang Hyang Bagaskara. Jika kau mulai melihat gumpalan-gumpalan berwarna merah dan kau merasakan tubuhmu menjadi hangat, pusatkan kekuatanmu itu di telapak tangan kanan. Bagaimana? Kau bisa melakukannya? Saya akan mencobanya, Guru. Bagus. Kerjakan. Rakuti memejamkan matanya sesaat karena dia sudah dapat menguasai samadhi api. Maka dalam waktu yang singkat, Rakuti sudah melihat gumpalan-gumpalan berwarna merah. Gumpalan-gumpalan berwarna merah itu pecah menyebar, kemudian mengurung dirinya bagaikan lautan api. Saat berikutnya, dia merasa tubuhnya menjadi hangat. Dan sekarang Rakuti menyalurkan hawa panas ke telapak tangan kanannya. Tubuh Rakuti bergetar dengan hebat. Mulutnya mendesis-desis dan mengeluarkan hawa panas. Demikian pula liang telinga, hidung dan lubang duburnya, seolah-olah mengeluarkan hawa panas. Pada saat itulah, laki-laki tua menghampirinya. Apa yang kau rasakan di telapak tanganmu sekarang, Rakuti? Aneh sekali, Guru. Saya justru merasakan telapak tangan saya dingin. Dingin sekali. Kaku dan dingin. Bagus. Kalau begitu, kau sudah dapat melampaui kekuatan api. Sebenarnya, telapak tanganmu menyimpan panas yang luar biasa. Saking panasnya, justru berupa menjadi terasa dingin. Itulah pertanda bahwa kau siap melepaskan pukulan. Sekarang lihat, Prakuti. Lihat. Di depanmu ada sebuah pohon tua. Coba kerahkan kekuatanmu untuk memukul pohon tua itu. Baik, Guru. Bagus, cepat. Sekarang pukul. Pukul pohon itu, Rakuti. Pukul. Iya, iya, iya, iya, iya. telah saya lakukan, Guru. Kau bisa melihat sendiri. Pohon tua itu hangus terbakar. Ah, luar biasa. Saya tidak menduga bahwa saya dapat melakukannya, Guru. Setelah kau latihan terus-menerus, kau dapat melakukan yang lebih hebat lagi. Ah, tapi, Guru, saya saya setengah sadar ketika melakukannya. Hmm. Apakah ini dapat dibenarkan, Guru? Tentu saja tidak. Kau harus sadar, sadar sesadar-sadarnya. Jika kau sedang bertarung, bagaimana kau dapat memenangkan pertarungan kalau kau sendiri setengah sadar? Itu hanya karena kau belum terlatih, Rakuti. Sekarang kau harus mulai berlatih setiap malam di tempat ini. Aku yakin tujuh hari kemudian kau sudah dapat menguasai pukulan segoro geni secara lebih baik. Dengan semangat tinggi, Rakuti terus berlatih memantapkan pukulan yang dilampari Aji Segara Geni dia berlatih di bawah pengawasan gurunya, laki-laki tua yang sampai saat ini masih belum dikenalnya. Semakin lama pukulan Rakuti semakin mantap. Laki-laki tua girang melihat perkembangan murid tunggalnya yang besar. Yeah! Sungguh sekali Rakuti, aku pernah mempunyai banyak murid. Tapi di antara mereka, tidak ada yang dapat mendingi kemajuanmu dan bakatmu. Bagus, aku senang melihat perkembanganmu. Terima kasih, Guru. Semua ini berkat bimbingan dan pengawasan Guru. Sekarang kau boleh istirahat. Mari kita bercakap-cakap di ruangan gua. Aku puas, Rakuti. Aku bangga melihat kemajuanmu yang pesat, Guru. Saya masih mohon bimbingan dan pengawasan Guru. Hmm. Dan saya akan selalu mengikuti perintah Guru selanjutnya. Jika kau terus-menerus berlatih dengan tekun, dalam waktu seratus hari, kau sudah akan dapat menguasai pukulan Aji Segoro Geni dengan sempurna. Saya merasa senang, Guru. Saya senang dan hati saya bahagia sekali. Kalau saja saya tidak dapat bertemu dengan guru, barangkali saya sudah menjadi seorang laki-laki yang putus asa. Putus asa dan kemudian kau berguru pada sepongka patu, Pak. <laughs> Sekarang saya sudah menyadari kekurangan <laughs> saya, Guru. Hmm. Untuk saya segera dapat bertemu dengan Guru. Dengar, Rakuti. Jika nanti kau kembali ke tengah-tengah masyarakat, jika nanti kau kembali hidup di antara kerumunan manusia di bawah sana, kau tidak perlu merasa berkecil hati lagi. Kau sudah mempunyai pukulan andalan. Kau tidak akan diremehkan orang, dan kau pasti akan dapat memperoleh apa yang kau inginkan. Kukira kau akan menjelma menjadi seorang pendekar tanpa tanding. Ah, ampun, Guru. Menjadi pendekar tanpa tanding bukanlah tujuan akhir dari cita-cita saya, Guru. Hmm. Apalagi kau sudah menjadi raja. Kau seorang pendekar dan kau juga seorang raja. Seluruh bumi Majapahit ini dapat kau genggam dengan mudahnya. Semua bawahanmu akan bertekuk lutut dan bersujud. Kaum pemberontak tidak akan berkutik jika kau sudah menjadi raja para pembangkang akan lari tumbang langgang. Dan aku, tentu saja aku akan merasa sangat bangga. Teruskan Rakuti, teruskan cita-citamu. Kau harus dapat menjadi Raja Majapahit. Ampun Guru. Dengan Aji Skoro Geni pemberian Guru, saya tidak perlu khawatir lagi. Saya banyak bertemu dengan pendekar di sepanjang perjalanan hidup saya tapi saya belum pernah melihat pukulan dahsyat seperti Ajis Gorogeni. Hmm, saya kira Ajis Gorogeni pemberian guru. Tiada bandingannya di muka bumi ini, guru. Hmm, saya sangat berterima kasih sekali, guru. Saya tidak akan dapat melupakan budi baik guru. Sekarang apa rencanamu, Rakuti? Ampun, guru. Kalau memang sudah tidak ada pelajaran lagi, saya mohon pamit. Hmm. Saya akan segera kembali ke desa kelahiran saya untuk mempersiapkan diri. Oh, sepertinya kau sudah yakin sekali. Bagaimana saya tidak yakin, Guru? Dengan Adis Korogeni, saya akan dapat mengepal seluruh pendekar yang bertebaran di muka bumi Majapahit. Aduh, aduh, sakit tepi jalannya kami

Hahaha <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Kemong Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang. Jalannya tempoyongan. Encok, encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo Super Pill. Encok Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Malam itu Rakuti bercakap-cakap dengan gurunya di lantai ruangan goa. Laki-laki tua nampak puas. Dia merasa bangga mempunyai murid Rakuti yang dapat dengan mudah mencernakan pelajaran-pelajarannya. Lalu apa rencanamu sekarang, Rakuti? Ampun, Guru. Kalau memang sudah tidak ada pelajaran lagi, saya mohon pamit. Hmm. Saya harus segera kembali ke desa kelahiran saya untuk mempersiapkan diri. <laughs> Rakuti, sepertinya kau yakin sekali bahwa suatu saat kau akan benar-benar bisa menjadi raja. Bagaimana saya tidak yakin, Guru? Guru telah memberi saya ilmu Segoro Geni. Dengan najis Segoro Geni, saya akan dapat dengan mudah menggenggam pendekar-pendekar yang bertebaran di seluruh pelosok Majapahit. Saya akan berdiri paling tinggi di antara mereka. Saya akan menghimpun mereka, dan bersama mereka, saya akan mengemburu benteng Majapahit. Itulah tujuan saya. Hmm. Itulah cita-cita saya. Bagaimana saya tidak yakin, Guru? Tapi sebaiknya kau jangan terlalu yakin, Rakuti. Menurut pendapatku, Aji Segoro Beni bukanlah ilmu yang paling tinggi. Benarkah demikian, Guru? Apakah masih ada ilmu lain yang lebih tinggi? Semula aku juga berpendapat begitu. Aku memperdalam Segoro Beni di lereng Gunung Tengger. Akulah yang menciptakan ilmu itu Semula aku mengira bahwa ilmu itu merupakan puncak dari segala ilmu. Artinya, tidak ada lagi yang mendingi ataupun melebihi keunggulannya. Tapi ternyata tidak. Tidak. Jadi masih ada ilmu lain yang lebih tinggi? Ya, ada. Ilmu apa, Guru? Saya ingin tahu. Saya ingin tahu ilmu apa yang dapat melebihi Aji Skorogeni. Ilmu pedang naga puspa. pedang naga puspa. Hmm. Mengapa guru dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu pedang naga puspa melebihi Ajis Gorokeni? Karena aku sudah melihatnya sendiri. Aku sudah membuktikannya sendiri. Beberapa tahun yang silam, aku sempat bertarung melawan ilmu pedang naga puspa. Aku tidak pernah menduga sama sekali bahwa di dunia ini ada ilmu pedang sedahsyat itu. Benar-benar dahsyat. Aku seperti bertarung melawan taring-taring Batara Kala. Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuan Aji Sekoro Geni. Tapi usahaku hampir tidak ada gunanya. Akhirnya aku terpaksa mengakui ilmu pedang naga puspa jauh lebih dahsyat. Itulah sebabnya aku sampai tinggal di hutan-hutan ini, Rakuti. Aku benar-benar merasa terpukul. Aku malu. Kekuatan Aji Sokoro Geni yang kuhimpun puluhan tahun musnah seketika. Aku malu dan putus asa. Aku tidak mampu lagi menyembunyikan wajahku karena rasa malu. Akhirnya aku kabur ke tengah-tengah hutan. Aku hidup seperti orang liar. Memang terasa pahit sekali kekalahan bagi seorang pendekar. Apalagi aku adalah seorang guru. Setidak-tidaknya aku pernah menjadi guru. Ah, sungguh-sungguh nista, memalukan. Aku hampir tidak sanggup hidup setelah kekalahan itu, Rakuti. Siang dan malam aku merintih di tengah-tengah hutan. Siang dan malam, aku meratapi kekalahanku. Kemudian aku berjanji di dalam hati, biarlah, biarlah aku hidup terbuang di hutan selama-lamanya. Aku memang tidak pantas lagi menjadi seorang pendekar pilih tanding. Karena itu, Rakuti, kau boleh menepuk dadamu jika berhadapan dengan pendekar dari berbagai macam aliran. Tapi awas, hati-hatilah, jangan sembrono, dan jangan berani sombong jika suatu saat nanti kau berhadapan dengan ilmu pedang naga puspa. Ampun guru, siapakah pemilik ilmu pedang naga puspa? Mungkin kau pernah mendengar nama itu karena nama itu sudah sangat terkenal di pelosok Majapahit. Dia adalah seorang panglima perang, panglima perang. Senopati Majapahit. Namanya Arya Kamandan. Iya, Guru. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Tapi sudah lama sekali. Arya Kamandano, Arya Mah Mahrakuti. Kukira sudah cukup. Kalau kau besok mau pergi meninggalkan tempat ini, pergilah. Hanya satu yang kupesankan kepadamu. Hati-hatilah jika berhadapan dengan ilmu pedang naga puspa. Lebih baik kau menghindar. Jangan mencari perkara dengan orang yang bernama Arya Kamandanu. Aku sendiri tidak tahu apa sekarang ini dia masih menjadi panglima perang Majapahit atau tidak. Aku tidak tahu lagi tentang dunia luar. Selama ini aku hanya hidup mengembara di hutan-hutan. Tapi ingatlah, Jangan mencari perkara dengan pendekar yang satu ini. Iya, Guru. Saya akan selalu mengindahkan nasihat-nasihat Guru. Hmm. dengan gelisah. Apa yang baru saja dituturkan gurunya terus melekat di angan-angannya. Sebentar dia berbalik ke kiri, sebentar ke kanan. Sementara itu laki-laki tua juga nampak gelisah. Gelisah bercampur rasa sedih. Matanya kelihatan kuyu, memandang mulut gua yang taram temaram oleh kabut. Ayo Arya Kamandanu, perahkan seluruh kepandaianmu jika kau masih merasa masih mempunyai simpanan ilmu, keluarkan, keluarkan seluruhnya. Hadapilah aku, Wong Agung. Aku sudah siap, Wong Agung. Marilah kita menjadi dua orang pendekar yang tidak mengecewakan. Siro Ratu Ninggeni, Siro Angmasani Laku Ninggeni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, sekoro niro, sekoro geni. Kurang ajar. Apakah aku sedang berhadapan dengan seorang dewa? Haji Segoro Geniku tidak mempan. Ilmu apa yang dimiliki orang ini? Ayo Wong Agung, lihatlah. Aku masih berdiri tegak. Pukulanmu memang hebat sekali. Pukulan yang dahsyat. Tapi lihatlah, aku masih dapat berdiri tanpa goyah. Jangan sombong, Arya Kamandanu. Bersiaplah. Jika kali ini aku gagal, aku terima kalah. Siro Ratu Ninggeni, Siro Angasani Laku Ninggeni, Jagat Iro Jagat Geni, langit iro langit geni sekoro niro sekoro geni yeah! harus menjadi seorang pedunda. membuat air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Enco, enco kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pill. Karo Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. yang menghancurkan hidupku. Aku benar-benar merasa kehilangan muka. Sekalipun aku berhasil membunuh Bulungka. Tapi akhirnya aku dipermalukan. Aku terpaksa lari terpirit-pirit seperti seekor tikus. Belum pernah aku mengalami nasib sial seperti waktu itu. Wong aku Wong Agung bisa melarikan diri dari pertarungan. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ah, Arya Kamandan. Arya Kamandan. Apakah orang itu sekarang masih hidup? Dan apakah dia masih menyimpan ilmu pedang naga puspa? sampai Rakuti bertemu dengannya, dia pasti akan mendapat kesulitan besar. Guru, guru, guru bicara sendirian. Ah, ah, ah Rakuti, kau belum tidur juga. Saya dengar guru bercakap-cakap sendirian. Ah, apakah, apakah saya telah mengganggu guru? Tidak, Rakuti. Aku Aku baru saja terkenang suatu peristiwa yang tidak mungkin kulupakan seumur hidupku. Peristiwa memalukan. Peristiwa di mana aku pernah dikalahkan. Maksud guru, ketika guru bertarung melawan panglima perang yang bernama Arya Kamandanu? Sudahlah, Rakuti. Semuanya sudah terjadi. Dia memang lebih hebat ilmu pedang naga puspa lebih hebat. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Maaf, Guru. Hmm, maaf. A -a ada apa, Rakuti? Apakah masih ada sesuatu yang ingin kau ketahui? Maaf, Guru. Sampai saat ini Guru masih belum memperkenalkan diri. Ah. Saya masih belum tahu siapa nama Guru. Apakah guru keberatan menyebutkan nama guru? <laughs> Rakuti, apakah nama itu begitu penting bagimu? Hmm? Saya hanya ingin tahu siapa nama guru saya. Apakah ini salah? Oh, tentu saja tidak. Ah, baiklah. Aku tidak keberatan. Dulu, aku adalah seorang guru. Aku mempunyai banyak murid aku mendirikan sebuah padepokan di lereng Gunung Tengger. Namaku Wong Agung. Pagi harinya, Rakuti terbangun dan dia melihat gurunya duduk termenung di depan mulut goa. Sekarang dia sudah tahu siapa nama gurunya. Memang benar, laki-laki tua itu adalah Wong Agung, pimpinan perguruan lereng Tengger. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah bertarung melawan Arya Kamandanu dan dapat dikalahkan. Dialah guru Empu Bajil Perlahan-lahan Rakuti menghampiri gurunya yang masih duduk termenung sambil menatap lembah-lembah hijau di hadapannya. Ampun guru, saya mohon pamit. Saya akan segera kembali ke desa kelahiran saya. Baiklah Rakuti, mudah-mudahan cita-citamu terkabul. Aku berdiri di belakangmu. Terima kasih guru. Kau boleh terus menggunakan tombak Patmayoni senjata itu juga mengandung sifat-sifat api yang menonjol. Jadi senjata itu cocok dengan ilmu yang sekarang sudah kau kuasai dengan baik. aji segera Geni. Ya Guru. Kalau memang Guru mengizinkan, saya tetap akan menggunakan senjata ini. Sebaliknya, kalau Guru melarang, saya tidak akan menggunakannya lagi. Dan ingat Rakuti, ingat pesanku. Kau tidak perlu gentar menghadapi berbagai macam ilmu dari berbagai macam aliran. Hanya satu yang perlu kau waspadai. Ilmu pedang naga puspa. Ilmu yang satu ini sangat dahsyat. Dan pendekar yang memilikinya juga menyimpan kekuatan sangat dahsyat. Barangkali hanya Batara Brahma yang sanggup mengalahkannya. ya Guru. Saya tidak akan melupakan pesan-pesan dan peringatan guru. Guru, hmm, sekarang saya mohon pamit. Ya, berangkatlah. Jika kau nanti sudah berhasil menjadi Raja Majapahit, aku ingin kau datang kemari. Tentu, Guru. Saya tidak akan melupakan Guru. Keberhasilan saya adalah juga keberhasilan Guru. Rakuti kemudian mencium kaki Wong Agung satu persatu. Wong Agung membelai rambut Rakuti yang panjang dan berombak. Rakuti segera bangkit. Dia mengangguk kecil ke arah gurunya sebelum kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan mulut goa. Rakuti, Rakuti, anak muda ini luar biasa. Dia juga mempunyai cita-cita yang sangat aneh menjadi raja. bagaimana dia bisa mempunyai cita-cita menjadi raja? Tapi siapa tahu dia akan berhasil. Ragu, ragu. Sekarang aku mempunyai seorang murid dan dia bernama Rakuti. terus melangkah dengan perasaan nyaman. Dia berjalan melintasi pohon-pohon liar, menyusuri hutan lebat di sepanjang kaki gunung Anjasmara. Tiba-tiba dia menghentikan langkah-langkahnya. Hmm. Sekarang aku sudah memiliki Acis Geni. Kekuatan Dewa Api mengalir di dalam darahku. Panas Sang Hyang Bagaskara telah menyatu di dalam tubuhku bertemu dengan Wong Agung. Aku bertemu dengan orang itu pada saat jiwaku mulai dikayangi keputusasaan. Hmm. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Dengan Najis korogeni, aku dapat menyingkirkan musuh-musuhku. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Aku ingin mencobanya. Aku ingin mencoba Aji Skoro Geniko. Rakuti kemudian memasang kuda-kuda. Telapak kakinya digosok gosokkan Kemudian kedua telapak tangannya digosok gosokkan sampai terasa panas. Dan saat berikutnya, dia memejamkan mata dan mulai mengucapkan mantra. Siro ratuning geni. Siro angwasani lakuning geni. Jagat iro jagat geni Langit iro langit geni Segoro niro segoro geni yeah! biasa. Haji Skoro Geni benar-benar luar biasa. Lihatlah, aku dapat memukul hancur sebatang pohon. Hmm. Aku akan mencobanya lagi. Yeah! biasa. Ajis Geni memang luar biasa. Sekarang aku benar-benar yakin. Rakuti, suatu saat nanti pasti akan menjadi raja. Tapi bagaimana dengan ilmu pedang naga puspa? Kurang ajar. Aku tidak ingin ada ilmu lain yang dapat menandingi Ajis Geni. Apa itu pedang naga puspa? Aku tidak percaya ilmu itu dapat mengungguli Ajis Geni. Barangkali guru sengaja membohongi aku. Supaya aku tidak menjadi sombong. <laughs> Arya Kamandano. Kalau begitu, aku harus mencari orang yang bernama Arya Kamandano. Tapi Rakuti mendadak menjadi panas. Dia benar-benar penasaran. Dia tidak ingin ada ilmu lain yang dapat mengungguli Aji Sigara Geni. Karena itu, dia bertekad untuk mencari Arya Kamandanu. Anjasmara. Payunan artinya atap atau jambul. Setelah sehari lamanya berjalan, akhirnya Rakuti memasuki tapal batas desa Payunan. Hari mulai gelap. Rakuti terus melangkah menyusuri jalan-jalan di desa Payunan. Dua orang warga desa menghampirinya. Mereka adalah petugas keamanan. Oh, maaf saudara. Kami adalah petugas keamanan desa ini. Kami ingin tahu saudara datang dari mana dan kemana tujuan perjalanan saudara. Apa nama desa ini? Saudara sekarang berada di wilayah desa Payunan. Apakah aku masih berada di kaki gunung Anjasmara? Saudara belum menjawab pertanyaan teman saya ini. Aku tidak bermaksud singgah di desa kalian. Aku hanya sekedar mau lewat. Kalau begitu, saudara dapat menjelaskannya pada kepala desa kami. Sekarang ikutlah kami. Apakah kalian mencurigai aku? Jangan salah paham. Kami belum kenal siapa saudara. Kami harus bersikap hati-hati pada orang asing yang memasuki wilayah kami. Kalau saudara tidak ingin mendapat kesulitan di jalan, saudara harus berjalan siang hari. Maaf. Rasa-rasanya aku tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian. Eh, tunggu saudara. Kurang ajar. Jangan berlaku seenaknya di desa orang. Saudara harus menurut kami. Kami merasa perlu membawa saudara ke rumah kepala desa kami. Saudara harus diperiksa. Minggir kalian. Jangan menghalang-halangi aku. Nanti ku terjang. Oh, rupanya saudara memilih jalan kekerasan. Ayo, kita tangkap saja orang ini. Sekarang aku jadi curiga kepadanya. Kalau kalian dapat menangkap aku, kalian bisa membawaku pada kepala desa kalian. Ayo, Tangkap saja aku. Betapa dia malah menantang. Ayo, kita sedap dia. Ya. Rupanya dia seorang pendekar. Dia, dia hampir saja membunuhku. Oh, ayo, ayo kita kumpulkan teman-teman kita. Cepat, pukul kentongan. Aku akan segera memberitahu kepala desa. Ketika desa Payunan menjadi geger, warga desa dikerahkan untuk menangkap Rakuti. Mereka semuanya membawa senjata tajam. Beberapa orang menggenggam obor. Oh, tadi dia berjalan kemari. Aku yakin dia belum pergi terlalu jauh. Ya, hati-hati. Dia membawa sebatang tombak. Ya, mungkin saja dia anggota gerombolan perampok. Itu dia. Mana-mana. Itu. 还有三个，一个，来一个，三个。 tenanglah. Tenang semuanya saudara-saudara. Eh, eh, tenang. Kalian semua menyebar. burung dia dan jangan sampai dia lolos. Kita harus dapat meringkusnya iya. dan membawanya pada kepala desa kita. Nah, orang asing, apa maumu sekarang? Lihatlah, kau sudah dikepung. Jika kau berani melawan, mereka semua akan mengeroyokmu. Sambutan kalian rupanya tidak terlalu ramah. Kau bukan seorang tamu yang baik. Mengapa kami harus menyambutmu dengan ramah? Justru kami akan menangkapmu. Gelagatmu sangat mencurigakan. Siapa tahu kau mata-mata perampok. Baiklah, baik. Sekarang apa yang kalian inginkan? Menyerahlah. Kami akan membawamu ke kepala desa kami. Kau boleh meneruskan perjalananmu setelah kepala desa kami memeriksamu. Ingat, Bukan aku yang mencari gara-gara. Aku datang ke tempat ini tidak bermaksud mengganggu kalian. Justru kalian telah mengganggu perjalanan. Tidak usah banyak omong. Buang senjatamu dan menyerahlah. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau orang-orang ini marah, kau akan menyesal. Sayang sekali. Sebenarnya aku tidak ingin ribut dengan warga desa Payunan. Tapi tentu saja aku juga tidak akan mau menyerah begitu saja. Menyerah. Menyerah kepada kalian. Aku bukan orang yang bodoh. Aku tahu bagaimana caranya melindungi diriku. Mau minggir atau tidak? Oh, jadi kau melawan kami. Hah? Lihatlah. Kami semuanya berjumlah lebih dari 20 orang. Kau tak mungkin mengalahkan kami sendirian. Kalau kalian tidak mau minggir, itu bukan salahku. Ya! segera menyerbu. Beberapa orang warga desa menyambut serangannya dengan senjata tajam. Rakuti terus mengamuk. Dengan senjata tombak Patmayoni, dia berusaha merobohkan lawan-lawannya. Tapi mendadak, dia menyarungkan tombak, kemudian melompat mundur beberapa langkah. wasani lakuning geni jagat tiro jagat geni langit tiro langit geni segoro niro segoro geni ayo aku tidak mau kepalang tanggung kau pikir aku gentar menghadapi keroyokan seperti ini ayo majulah ah, ah, apa yang kau lakukan itu <laughs> Akhirnya kau dapat kami tangkap. <laughs> Kau akan menangkapku jika aku sudah menjadi mayat. Ayo, aku sudah siap membunuh kalian satu persatu. Sombong sekali. Barangkali kau seorang pendekar yang mempunyai sedikit kepadanya. Tapi dengan berlaku sombong, kau akan celaka. Kau pikir kami takut, ha? Kau tidak akan berhasil menggertak kami. Kau pastilah hanya seorang pembual. Yeah! Haji iya. sekarang kini menggelegar bagaikan halilintar. Tubuh warga desa itu terpental ke belakang. Dia masih berusaha untuk bangkit. Kedua belah tangannya mencengkram dadanya yang hangus terbakar. Sementara warga desa yang lain melihat tontonan itu dengan terheran-heran. Apa? Apa yang kau lakukan pada temanku ini? Kau... Kau sudah membunuhnya. Lihatlah. Dia mati. Teman kita mati. Tubuhnya hangus terbakar. Aku bahkan dapat membakar isi desa ini dalam sekejap. Jika aku menginginkannya. Ah, kau? Ah, siapa kau ini? Ah, ilmu apa yang baru saja kau perlihatkan pada kami? Kuhitung sampai tiga kali. Jika kalian masih berdiri mengerumuni aku, kalian semuanya akan roboh satu persatu. Satu dua. Eh, baik, baik. Kami, kami akan pergi. Ayo kawan-kawan, kita pergi. Biarkan saja orang ini lewat. Ayo kawan-kawan, kita tinggalkan tempat ini. Ayo, ayo, ayo. ayo. kalau saja mereka tidak pergi. Barangkali besok pagi jalan ini akan penuh tumpukan mayat. Ya, Aji Sikoro Geni memang hebat. Tapi aku tidak boleh berpuas diri. Aku harus dapat membuktikan keunggulan ilmu pedang naga puspa milik Arya Kamandano. Arya Kamandano. Di mana harus ku cari pendekar ternama itu? Bagaimanapun juga, aku harus dapat menemukannya. Tapi aku tidak bermaksud memusuhinya. Justru aku ingin mengangkatnya menjadi guru. Guruku yang baru. Dengan menguasai ilmu pedang naga puspa, maka apa yang kumiliki menjadi lebih lengkap, lebih sempurna. Baiklah. Mungkin aku harus terus berjalan ke arah utara. Dan aku harus bertanya kepada orang-orang di sepanjang perjalananku. Rakuti kembali melangkah. Tak ada seorang pun warga desa menampakkan diri mereka bersembunyi di rumah kediamannya masing-masing. Ada beberapa orang di antaranya yang mencoba mengintip Rakuti di balik pintu. Dan mereka melihat Rakuti berjalan dengan tegap tanpa ada yang berani mengganggunya lagi. Lihat, Nyai. Lihat orang itu. Yang mana, Ki? Itu. Yang sedang berjalan itu. Lihatlah. Langkah-langkahnya tegap sekali dan dia berjalan sambil menjinjing sebatang tombak. Oh, diakah orang yang kau sebut-sebut sebagai setan api itu, Ki? Oh, bukan hanya aku yang menyebutnya demikian. Orang-orang lain juga mengatakan begitu. Setan api. Oh, dia sudah membunuh seorang warga desa. Warga desa itu punya hangus, seperti disiram barang. Aku melihat sendiri, Nyai. Aku melihat pada saat setan api sedang marah. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Dan matanya memancarkan bola api yang bernyala-nyala. Eh, mengerikan sekali. Sudah lagi. ini sudah larut malam. Jangan bicara hal-hal yang mengerikan. Aku nanti tidak bisa tidur. Sudahlah, tutup saja pintunya. Nah, begitu lebih aman. Untuk apa mengintip-ngintip setan api? Salah-salah, kalau dia tertarik pada rumah kita ini, ia bisa singgah kemari. Apa kau berani menemuinya, Ki? Ah, kau saja yang menemuinya, Nyai. Kok aku? Kau kan laki-laki. Iya, aku laki-laki. Tapi mungkin lebih baik kau yang menemuinya, Nyai. Kalau menghadapi seorang wanita, oh, barangkali sikapnya lain. Ya, mungkin dia tidak terlalu galak begitu, Nyai. Oh, ada-ada saja. Malam-malam begini, bukannya tidur dengan tenang Eh, malah ribut-ribut. Sudahlah, Nyai. Mungkin setan api itu sudah pergi. Memang boleh dikata sial ya, nasib desa kita malam ini. Belum pernah kita mengalaminya. Ada setan api saja, kok ya mau singgah di sini. Tapi, ya, salah kepala keamanan sendiri. Dia sebenarnya hanya mau lewat. Tapi karena mau ditangkap, mau dibawa ke rumah kepala desa, ia melawan. Lalu terjadi keributan. Lalu dia membunuh orang. Ah, salah kita sendiri sebenarnya. Oke, sis. diam. Jangan keras-keras. Jangan-jangan dia belum pergi, Ki. Setan apinya belum pergi. Oh, oh, siapa ya? Uh, siapa di luar itu? Ki, tuh bagaimana ini, Ki? Kalau benar-benar setan api yang datang, ah, celaka. Dia pasti akan membunuh kita, Ki. Gimana kalau dia yang datang? Ah, eh, co coba bukalah pintunya, Nyai. Uh, aku tidak berani, Ki. Kau saja yang membuka. allah belum tentu dia yang datang. Mungkin salah seorang teman kita, Nyai. Mungkin kepala desa memanggil kita. Ah, tenang saja, Nyai, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa. Ah, biar aku yang membuka pintunya. Laki-laki warga desa Payunan itu terkejut setengah mati. Tubuhnya mendadak kebakaran, wajahnya pucat, dan dia tidak berani memandang Rakuti yang sekarang berdiri tegak di depan pintu. Kalian tidak usah takut. Aku hanya mau sedikit bertanya. Oh, oh, ampun, ampun, setan api. Kalau kalau Tuhan mau lewat, oh, silakan, silakan. Jangan jangan mengganggu kami. Kami kami kami menyesal sekali. Kami tidak akan berbuat kurang ajar kepada Tuhan lagi. Iya, silakan lewat setan iya. api. Janganlah tinggal di rumah kami. Setan api? Siapa itu setan api? Aku tidak mengerti apa maksud kalian. Uh, uh, bukankah, bukankah Tuhan yang telah membunuh teman kami, warga desa Payuna? Iya, akulah yang membunuhnya. Aku membunuh orang itu karena dia memang pantas dibunuh. Dia telah berani menghina aku. Dia telah berani berbuat kurang ajar di depanku. Oh. Ampun, setan api. Kami, kami tidak tahu apa-apa. ampunilah kami. Janganlah kami dibunuh, setan, setan api. Setan api? Aku bukan setan. Aku juga manusia seperti kalian. Enak saja. Oh, jadi, jadi Tuhan juga manusia. Tuhan juga manusia seperti kami. Sekali lagi kau berani menyebutku setan api. Tubuhmu akan kubuat kosong. Oh, iya, iya, iya Tuhan. Uh, kami tidak akan berani lagi menyebut Tuhan setan api. Iya Tuhan, iya. Maafkan kami. Kami tidak tahu Tuhan. Iya. Sekarang aku ingin bertanya sedikit pada kalian. Oh, maaf Tuhan. Apa yang ingin Tuhan ketahui? Aku mencari orang yang bernama Arya Kamandanu. Apakah kau mengenalnya? Dan tahukah kau di mana tempat tinggalnya? Oh, Arya Kamandanu. Iya. Yeah. Arya Kamandanu. Konon kabarnya, dulu dia adalah bekas panglima perang kerajaan Majapahit. Uh, oh, iya, saya ingat tua. Memang benar ada seorang panglima perang Majapahit yang terkenal. Dan namanya, benar, namanya Arya Kamandano. Kalau tidak salah, ia mempunyai istri yang bernama Sakauni. Ya, tapi sudah lama sekali Tuan Arya Kamandano itu tidak terdengar beritanya, Tuan. Di mana ya? Ah, di mana ya, Ki? Aduh, di mana ya? Aku sendiri tidak tahu, Nyai. jadi kalian tidak tahu? Aduh, ah, sayang sekali, Tuan. Kami tidak tahu. Kami memang pernah mendengar nama itu, Tuan. Tapi sudah lama sekali. Sekarang kami tidak tahu lagi perihal Panglima Perang Majapahit itu. Iya, sayang sekali. Sebenarnya kami tidak ingin mengecewakan Tuhan. Kalau begitu, ya sudah. Hmm, ya. Jalan ini kalau terus sampai di mana? Jalan? Ya. Uh, jalan. Uh, maksud Tuhan jalan di depan rumah kami ini? Iya. Jalan itu kalau terus sampai di mana? Waduh, Tuhan bisa sampai di mana-mana. Tuhan juga bisa sampai di kota Raja Majapahit dengan melewati jalan itu, Tuhan. Tapi kalau Tuhan belok ke arah kanan, Tuhan akan sampai di pinggiran hutan tari. Hutan tari. Benar, Tuhan. Benar. Kalau Tuhan terus menyusuri tepi hutan tari, Tuhan akan sampai di kaki Gunung Arjuna. Hmm. Baiklah. Terima kasih atas penjelasan kalian. Sekarang aku harus pergi untuk melanjutkan perjalananku. Dan tolong sampaikan pesanku kepada warga desa Payunan. Tidak ada setan api. Aku bukan setan. Aku juga manusia biasa. Nama aku Rakuti. Hmm. <laughs> Rupanya dia bukan setan, Nyai. Oh, yang ngomong setan kan kamu sendiri, Ki. Kamu dan orang-orang desa yang lain itu. Oh, tapi, Nyai, dia itu ngamuk seperti setan. Dan tangan kanannya itu bisa memukul orang seperti halilintar. Tangannya bisa memercikan api. Oh, mungkin ilmunya ilmunya ilmu setan oh, sudah lagi yang penting dia sudah pergi ah benar juga nyai yang penting dia sudah pergi ah siapa tadi namanya nyai Rakuti ah, namanya Rakuti hmm, orangnya tampan juga ya Ti tegap dan tampan. Orang seperti itu saja kok dikatakan tampannya ya, eh, Nyai. Kamu ini terlalu murah menilai orang. Kalau aku bagaimana? Hmm? Tampan tidak? Oh, tentu saja kau tampan sekali, Ki. Kau tampan seperti tampah. Oh, oh, oh, begini, begini aku ini suamimu loh. Hmm? Suamimu. Ah. dikatakan warga desa Payunan. Menjelang fajar menyingsing, Rakuti sudah mulai menyusuri tepian hutan tarik. Dia terus berjalan ke arah utara. Dua hari dua malam lamanya Rakuti berjalan. Sekali waktu dia istirahat di suatu tempat yang dianggap aman. Menjelang hari keempat, Rakuti sudah mulai menapak di kaki Gunung Arjuna. Tapi Rakuti tidak berhenti berjalan dia terus melewati desa demi desa. Dan akhirnya Rakuti tiba di desa Kucara. Kucara artinya rumput. Desa itu adalah desa paling timur, paling ujung. Sedangkan desa paling barat bernama Desa Lawang Gajah. Rupanya batas wilayah desa Kucara hanya sampai di sini sudah tidak ada rumah penduduk lagi. Aku hanya melihat pohon-pohon liar dan gerombolan semak belukar di sana hmm. Mau kemana lagi aku sekarang? Barangkali aku harus mencari tempat istirahat. Rakuti baru akan meletakkan pantatnya di bawah pohon ketika mendadak terdengar suara jeritan seorang wanita dari kejauhan. di tempat seperti ini. <laughs> Lihatlah, tak ada siapa-siapa. Bahkan binatang hutan pun tak ada yang melintas. Suasana benar-benar sepi. <laughs> Tapi bukankah itu lebih menyenangkan? Bukankah suasana sepi lebih menyenangkan untuk berjumpa lagi? <laughs> Jangan tentu tubuhku. Eh? Laki-laki tua tak tahu diri. Apa katamu? Laki-laki tua. Ya, kau pikir berapa usiamu, Rupi? Kau jauh lebih tua dari orang tuaku. <laughs> Tidak pantas kau mengejar-kejar aku. Kasihan istrimu di rumah. Kasihan Nyai Jarupi. Ah, sudahlah. Ah, <laughs> masa anak baru gede kemarin sore berani menasihati aku? Ah, Lebih baik kau menuruti saja apa yang kuinginkan. Ini tidak akan membuatmu sakit. Ah itu akan membuatmu merasa senang dan bahagia. Jadi aku melihat kelakuanmu, Kijarupi. Oh, ingat, ingat anak manis. Aku kaya, hartaku banyak. Sekalipun aku sudah kaya, sekalipun gigiku sudah kompok, tapi aku kaya. Apa yang tidak bisa dibeli oleh orang kaya? Ha? Kau akan segera dikubur bersama harta kekayaanmu, Rupi. Tidak bisa, tidak bisa. Orang kaya umurnya panjang, orang susah umurnya pendek. Sebab orang susah hidupnya menderita, orang kaya hidupnya senang. <laughs> Ayo, Mandrasi, Ayo. Ah, mengapa kau tidak menurut saja? Tidak. Kalau kau mau menurut, kau mau menjadi istriku, aku akan memberimu hadiah yang maha mahal. Tidak. Aku akan memberimu hadiah sebuah rumah mewah. Tidak, tidak. Nah, pokoknya hidupmu juga hidup orang tuamu akan senang selama-lamanya. Apa yang tidak kenal? Kijarufi. di desa Pucara ini. Hah? Ki Jarupi adalah seorang saudagar kedelai yang paling kaya raya. Bahkan kekayaan kepala desa jauh di bawah kekayaan yang dimiliki oleh Ki Jarupi ini. <laughs> Bagaimana Mandrasi? Tidak, aku oh, tidak mau. Mandrasi. Ah, tidak, Dulu kau masih kecil sekali. Tapi sekarang kau sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja. Oh, kau cantik sekali. Ah, cantik dan montok. Ah, montok dan segar. Aku benar-benar tidak mengira bahwa suatu ketika kisah dana sahabat karibku itu mempunyai seorang gadis cantik seperti kau Rati. Kijarup, berani kau menyentuh tubuhku. Aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Aku akan menjadi jerit. Oh, tidak usah membuang-buang tenaga percuma. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada pohon-pohon liar. Dan pohon-pohon itu tidak akan bisa menolongmu, Mandrasi. Ah, jangan berlaku bodoh, anak malis. Ah, sekalipun aku sudah kaya, sudah tua, <laughs> Tapi aku belum loyo. Lihatlah, otot-ototku masih kencang dan pipiku, <laughs> pipiku memang sudah ada peot. Tapi aku masih seorang laki-laki tulen. Kau tidak percaya, Mandrasi? <laughs> Kau tidak percaya Mandrasi? Ah, pergi Kicarupi, ah, ah, pergi. Jangan ganggu aku. Eh, eh, eh, jangan. mau kemana? Aku mau pulang. Mau pulang? Ayo, pulang sama-sama. Sudah tua tidak nyebut. Awas, jangan berdiri di situ. Aku mau pulang. kita pulang sama-sama. Tidak jadi aku bisa pulang sendiri. Jangan begitu, anak manis. ah, sudilah kiranya kita pulang sama-sama. Ayo, ayo kita pulang sambil bergandengan tangan. <laughs> ayo Mandrasi, oh, eh, jangan menolak. Aku tidak akan menyakitimu kok. Ah, ayolah, ah, ini kesempatan yang sangat baik. Awas Kijarubi, awas, jangan kurang ajar. Eh, eh, ah, kau, kau tidak mungkin bisa lari. Ah, sekarang juga aku akan menubrukmu. Ku tubruk kau, ku terkam kau. Hei. Aduh, lepaskan aku, lepaskan. Aduh, aku aduh, aduh, aduh, kurang ajar. Kurang ajar kau, kau menggigit jari tanganku. Oh, oh, oh. Awas, ah, jangan lari madrasi jangan lari. Gadis manis yang bernama Mandrasi itu menggunakan kesempatan untuk kabur. Kicarupih marah-marah. Sambil mengurut-urut jarinya yang digigit, dia mengejar Mandrasi. Dan mereka pun berkejaran sesaat lamanya. Tolong, Tuhan. Tolong saya. Saya dikejar-kejar orang gila, Tuhan. Tolonglah saya, Tuhan. Kau tidak usah takut. Aku akan menolongmu. Tuhan, dia masih mengejar saya, Tuhan. Dia mau berbuat tidak senonoh terhadap saya, Tuhan. Kau bersembunyi di belakang pohon besar itu. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Mandrasi segera melompat ke balik pohon besar. Dan tak lama kemudian muncul sosok tubuh kijarubi. Laki-laki tua itu berlari terengah-engah. Oh, nafasku, uh, nafasku tinggal satu dua. Uh, uh, uh, kemana perempuan itu? Uh, eh, kau tidak melihat perempuan uh, berlari-lari menuju kemari? Tidak. Aku tidak melihatnya. Jangan, jangan main-main. Dia calon istriku. Aku tidak melihatnya. Cari saja sendiri. Ah, ah, baik, aku akan mencarinya sendiri. Ah, ah, ah, kau, kau mengapa, mengapa kau berdiri di situ? Aku mau lewat. Silahkan. Uh, eh, orang asam, sekarang kau berdiri di situ. Apa kau sengaja menghalang-halangi aku? Hah? Kalau mau lewat, silakan. Aku tidak bermaksud menghalang-halangimu. Silahkan lewat. Ah, kampret, setan perang. Ah, sekarang kau minggir ke sini. Ah, tadi kau berdiri tengah jalan. Sekarang kau berdiri di sini. Kalau aku ke sini, kau berdiri di sini. Kalau aku ke situ, kau berdiri di situ. Setan pelang. kau pas seperti mencari ke arah ke arah denganku. Kau belum kenal Ika Rupi. Aku seorang saudagar kedelai. Aku orang yang paling kaya raya di desa Bucara ini. Apa? Aku bisa berbuat apa saja. Aku bisa meraih apa saja yang menjadi keinginanku. Ayo, Cepat minggir. Lewat saja kalau mau lewat. Mengapa ribut-ribut? Apakah setiap orang tua senang ribut-ribut? Ah, baik. Tapi awas, jangan berani menghalangi jalanku lagi. Nah, lihat, lihat. Sekarang kau berdiri di situ. Oh, bagaimana aku bisa lewat? Kurang ajar. Rupanya kau memang sengaja menghadang jalanku. Hei, kau ini siapa? Sepertinya kau bukan warga desa Kutara. Kau orang asing, iya? Terserah apa yang kau katakan. Ah. kau boleh menyebutku orang asing, ah. orang hutan, ah. orang liar, terserah. Aku tidak akan terpengaruh. Aku akan tetap berdiri di sini Kau tidak bisa mengusir aku. Ah, jangan begitu. Ah, lihatlah. Ah, <laughs> aku mempunyai sekantong uang perak. Ah, aku akan memberimu lima keping perak. Ah, tapi dengan catatan, kau segera pergi dari sini. Jangan menghalang-halangi langkahku. Ah, bagaimana? Ah, ini ah, terimalah lima keping uang perak ah, perak murni kau boleh memeriksanya kalau kau tidak percaya simpan saja uang perakmu padaku. Oh. Ah. aku tidak membutuhkannya apa kau tidak mau uang Baru sekarang aku mendengar ada orang tidak doyan uang. Ah, ayolah, kau pasti malu-malu jangan malu-malu, aku rela aku rela ah, aku ikhlas memberikannya padamu ah, tapi jangan ganggu aku ya ah, kau harus segera pergi dari sini aku akan mencari gadis itu dia calon istriku Raja laki-laki tua sodagar kedelai kaya raya itu menjadi sangat kesal hatinya. Setiap kali dia melangkah, Rakuti menghadang jalannya. Dan laki-laki tua itu mencoba untuk mengambil jalan ke tepi. Tapi puru-puru Rakuti menggeser letak berdirinya. Kicarupih bertambah kesal. Tapi nampaknya dia tidak berani menghadapi Rakuti. Itulah sebabnya dia menawarkan sejumlah uang. <laughs> lihatlah, eh, aku mempunyai banyak uang. Kau mau uangku ini? Eh, eh, ambillah, ambillah lima keping uang perakku. tapi dengan syarat kau mau segera pergi dari sini dan jangan mengganggu aku lagi. Sayang sekali, aku tidak doyan uangmu. Makan sendiri uangmu itu. Apa? Baru pertama kali ini aku mendengar orang tidak doyan uang. Ah, eh, sudahlah, kau pasti malu. Ah, tidak usah malu-malu. Ambil saja lima keping uang perakku. Kau bisa membeli pakaian atau apa saja kesukaanmu. Ayo, cepat, ambillah. Pak nah, siapa namamu? Ah, Rupanya kau ingin berkenalan denganku. Huh? Ah, ya. Ah, baik, baiklah. Mungkin ada artinya kau berkenalan dengan saudagar kedelai yang kaya raya. Ah, dengar baik-baik. Namaku Jarupi. Jarupi? Iya. <laughs> Kalau tidak salah, Jarupi artinya bagian paling bawah. Ah. Pantas. Pantas sekali kelakuanmu sangat rendah. Hmm, namamu saja artinya bagian paling bawah. Paling rendah. Apa? Orang ajar. Itu nama pemberian orang tua kau. Nama itu membawa peruntungan yang besar bagi hidupku. Kau jangan main-main dengan tiga rupiah. Uangku dapat membeli apa saja Apakah uangmu dapat membeli singgah sana Majapahit? Apa? Singgasana? Iya. Kau ini bicara apa? Kalau misalnya uangmu dapat untuk membeli singgah sana kerajaan Majapahit, baru aku mau menerima. Eh, orang ini ngomong apa? Ha? Kau sampai ke singgah sana sekarang? Ah, untuk apa? kau membeli singgah sana supaya aku bisa duduk di atasnya. Hanya seorang raja boleh duduk di singgah sana. Aku ingin menjadi raja. Itulah sebabnya aku ingin duduk di atas singgah sana. Apa katamu? <laughs> aku sudah sering kali bertemu dengan orang gila. Tapi tidak seperti orang ini benar-benar gila. Orang asem. Aku memburu-buru seorang gadis cantik. Eh, tapi malah ketemu dengan orang gila. Eh, sudahlah. Kalau kau mau menjadi orang gila, gila saja sendiri. Sekarang pergilah. Kalau kau tidak mau uangku, ya sudah. Orang gila Mana kalian uang? Hah? Sekarang kau berdiri di situ lagi. Ayo, minggir. Aku mau lewat. Dengar, Jarubi. Kalau kau mau lewat, kau harus merangkak di hadapanku. gila. Benar-benar edan. Merangkak. Ah, Kau pikir kau ini siapa? ha? Enak saja. Belum pernah aku merangkak di depan orang. Tahu? Kau harus merangkak di depan seorang calon raja. Ah, sudah, sudah, sudah. Jangan ngoceh ke sana kemari. Kalau kau mau menjadi raja, silakan. Tapi siapa yang mau menjadi rakyatmu? ha? Siapa yang mau menyembahmu? dan siapa yang mau menjual singgah sana? Dasar orang gila. Jadi kau tidak percaya bahwa suatu saat nanti aku akan menjadi raja? Ya, percaya, percaya. Baiklah, aku percaya. Apa susahnya berkata percaya? Hah? Dengar, Pak Tua. Ya. Aku bukan hanya sekedar omong kosong. Setiap orang harus mempunyai cita-cita. Dan itulah cita-citaku. Aku tidak senang kau menganggap aku sebagai orang gila. Sekarang lihat. Aku akan membuktikannya. Aku mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Aku dapat menghancur leburkan ratusan manusia dalam sekejap. Aku dapat membakar apa saja. Kau percaya? Kau mau percaya atau tidak, Atua? Nah, kau akan segera melihatnya. Rakuti segera memasang kuda-kuda, kemudian menggosok-gosokkan telapak kakinya. Dan selanjutnya, dia sudah membaca mantra di dalam hati. Siro Ratuning Geni. Siro Anwasani Lakuning Geni. Jagat iro jagat geni Langit iro langit geni sekoro niro sekoro geni yeah! sayang kau lakukan dengan pohon ini. Ah. Sekarang kau harus percaya bahwa suatu saat aku akan menjadi raja. Oh, oh baik, baiklah, aku percaya. Ah, aku percaya, ah, aku percaya padamu. baiklah, kau akan menjadi raja, kau akan menjadi raja. sudah pergi. Sekarang kau aman. Uh, uh, uh, iya, saya lihat Tuan. Saya lihat dia lari terbirit-birit. Dia lari seperti seekor tikus comber. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Uh, saya saya benci sekali orang itu. Dia mau berbuat tidak senonoh. Untung Tuan segera datang menolong saya. Kalau tidak, eh, kalau tidak, sekarang ini diri saya tidak suci lagi, Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Oh, saya saya tidak tahu uh, bagaimana saya harus membalas baik budi Tuhan itu. Uh, dengan apa saya harus membalasnya? Ada sedikit yang ingin ku ketahui. Uh, uh, Barangkali kau dapat menjelaskannya. Uh, soal apa, Tuhan? Aku mencari seorang pendekar ternama yang bernama Arya Kamandano. Tahukah kau di mana tempat tinggalnya? Uh, eh, Arya Kamandano. Iya. Yeah. Hmm, saya belum pernah mendengar nama itu, Tuan. Uh, sayang sekali. Sayang sekali, Tuan. Karena saya telah mengecewakan Tuan. Tapi saya memang belum pernah mendengar nama itu. Hmm. Arya Kamandano. Uh, baiklah, kalau kau tidak tahu. Uh, tidak apa. Oh ya, Apakah di atas sana masih ada rumah yang dihuni manusia? Uh, di mana, Tuan? Di atas sana. Di atas lereng-lereng itu. Uh, tidak ada rumah lagi, Tuan. Desa Kucara ini adalah desa terakhir di kaki Gunung Arjuna. Dan di sebelah sana sudah tidak ada rumah lagi. Bahkan di lereng-lereng atas itu hampir tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia, Tuan. Mengapa? Uh, saya tidak tahu mengapa, Tuan. Tapi orang-orang mengatakan di atas lereng-lereng sana banyak terdapat bahaya. Hmm, baiklah. Terima kasih atas pertolonganmu. Oh ya, siapa namamu? Maaf tuan, uh, saya saya malu mengatakannya. Nama saya jelek. <laughs> Di mana rumah tinggalmu? Uh, maaf tuan, saya harus segera pulang. Saya takut orang tua saya mencari-cari saya. Nama saya Mandrasi. Kalau tuan ingin menemui saya, Cari saja di rumah kita dana, di sebelah sana tuan. Ah, yang ada sumur batunya. Hmm. Rupanya dia seorang gadis pemalu. Mandrasi. Namanya Mandrasi. Hmm. Baiklah. Aku ingin bertemu dengan dana orang tua gadis itu. Siapa tahu dia dapat memberiku keterangan tentang Arya Kamandanu. rumah Kisadana. Nah, itu dia sumur batunya. Ya, jelas. Jelas ini rumah Kisadana. Ah, Tuhan mencari siapa? Oh, apakah ini rumah Kisadana? Iya, saya Timuyut Sadana. Benar, tuan, Ini rumah saya. Hmm. Baru saja saya bertemu dengan Mandrasi, putri Kibuyut. Di sana, di tepi hutan sana? Iya, Mandrasi sudah menceritakannya kepada saya, Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Ah, tapi sayang sekali, Tuhan harus segera pergi dari sini. Ada apa, Ki Buyut? Ya, kehadiran Tuhan di rumah ini akan membawa bencana. Bencana apa? Ah, saya tidak perlu menjelaskannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasihan kepada kami, saya harap Tuhan segera pergi. Tuhan, apakah Tuhan yang telah menolong anak gadis kami? Silakan Tuhan, silakan masuk ke ruangan pendopo kami. Nyai, kita tidak bisa menerima kehadiran Tuhan ini, Nyai. Oh, beliau telah menolong anak kita, Ki. Beliau telah menolong Mandrasi. Ah, menolong apa, Nyai? Justru pertolongannya itu akan membawa bencana, Nyai. Apa kau tidak tahu watak Jarupi itu? Kau tidak tahu siapa itu guru rupanya? Oh, uh, maafkan Tuhan, maafkan atas sikap suami saya ini. Tidak apa, Nyai. Saya kira kalian berdua mempunyai persoalan yang kurang menyenangkan. Uh, sudahlah, Tuhan. Saya tidak bermaksud mengusir Tuhan. Uh, ah, tapi sungguh, Tuhan. Kehadiran Tuhan benar-benar akan membuat kami semuanya susah. <laughs> Maaf tuan, saya harus pergi ke ladang. Selesai berkata, Kibuyut Sadana menyambar cangkul, kemudian pergi meninggalkan halaman rumahnya. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon pisang. Oh, Tuan, mari Tuan, silakan masuk. Oh ya, Nyai, suamimu mengatakan bahwa kehadiranku akan mengundang bencana di rumah ini. Biarlah nanti saya yang akan menghadapi suami saya. Huh, ah, kadangkala dia memang begitu. Saya tidak dapat menerima sikapnya. Marilah Tuhan, nanti akan saya jelaskan persoalan apa sebenarnya yang kami hadapi sekarang ini. Mari Tuhan, silahkan naik ke ruangan pendopo. Terima kasih, Nyai. Thank you. makan minum tuan. Dan ini ada sekedar uh, makanan kecil. Terima kasih Nyai. Ah, ini anak gadis kami namanya uh, Mandrasi. <laughs> Saya sudah mengenalnya. Anak gadis Nyai sepertinya seorang tuan Oh, iya. <laughs> Tuan telah menolong saya. Maafkan sikap ayah saya, Tuan. Ah, saya sangat menyesal atas sikap ayah saya. Uh, sudahlah. Sekarang coba jelaskan. Mengapa pertolonganku justru bisa mengundang bencana di rumah kalian? Ada apa sebenarnya? Iya, kami senang sekali karena Tuhan telah menyelamatkan anak gadis kami. Kami merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah menolong Mandrasi. Tapi setelah Tuhan pergi nanti, kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi menimpa diri kami? Kijarupi pasti marah sekali karena Tuhan telah menggagalkan niatnya, Tuan. Uh, hmm. ah, dia pasti akan datang kemari, Tuhan. Hmm. Begitu soalnya. Iya, Tuhan. Uh, sebenarnya kami takut Tuhan datang ke rumah kami. Tapi kami merasa mempunyai kewajiban untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan. Siapa sebenarnya Kijarubi itu? Uh, Eh, dia warga desaku cara ini, Tuan. Iya. Dia tidak lebih dari seorang laki-laki tua yang tidak tahu diri. Dan istrinya banyak sekali, Tuan. Dia suka sekali mengawini daun-daun muda. Mungkin dia mempunyai kekayaan yang cukup besar untuk memanjakan keinginan-keinginannya. Oh, benar, Tuan. Dia seorang saudagar kedelai yang kaya raya. Uh, tapi itulah, dia tidak boleh melihat seorang gadis cantik dia akan langsung menyukainya dan ingin mengawininya. Loh, ya, kelakuannya persis seekor ayam hutan. Betul, Tuan. Dia tidak pernah mengadakan sesaji. Dia juga tidak pernah mengikuti upacara keagamaan. Uh, yang ada di kepalanya hanya garis-garis cantik. Itulah Kijarupi. Aku sudah bertemu dengan orang itu. Aku juga jijik melihat kelakuannya. Tuan, kami semua warga desa Kucara ini terutama mereka yang mempunyai anak gadis cantik, tidak ada yang senang pada Kicarupi. Bahkan setiap saat mereka merasa khawatir. Mereka takut Kicarupi datang ke rumahnya dan merampas anak gadisnya. Apakah di desa Kucara ini tidak ada kepala desanya? Bagaimana sikap kepala desa? Kepala desa kami juga tidak berani, Tuan. Kijarupi mempunyai seorang anak laki-laki. Iya, Tuan. Namanya Gorupa. Gorupa? <laughs> Lucu sekali namanya. Bukankah Gorupa artinya perwujudan seekor lembu? Oh, benar, Tuan. Wajah anak Kijarupi itu memang mirip lembu. <laughs> Gorupa inilah sebenarnya yang ditakuti orang. Dia kejam dan buas. Dia tidak segan-segan memukul atau bahkan menganiaya orang. Tapi anehnya Tuan, dia takut sekali sama Kijarupi. Kijarupi selalu memanfaatkan Kohrupa untuk memuaskan nafsunya. Setiap kali dia mendapat kesulitan memperoleh seorang gadis cantik, Kohrupa yang kemudian disuruh menyelesaikannya. Hmm, begitu. Sekarang saya sudah menjadi jelas duduk perkaranya. Kijarupi, Kohrupa. Baiklah. Saya kira saya akan tinggal di sini barang beberapa hari. Saya tidak akan pergi sebelum persoalan kalian selesai. Saya tidak akan meninggalkan kesusahan bagi kalian. Maksud Tuhan, maksud Tuhan, uh, Tuhan ingin tinggal di sini? Untuk sementara saja. Jika persoalan kalian dan Kicarupi sudah selesai, saya akan pergi. Thank you. kurang asam, kurang asam. Kalau kurang asam, ya ditambah asamnya Ki. Biar kecil. Eh, eh, eh, eh, eh. Aku tidak main-main, nih Aku ini sedang mengarah. Ah, kurang asam. Gara-gara orang asing itu, mantra sih menjadi kabur. Ah, baru kali ini aku gagal. 20 seorang perawan cantik orang asam Mandrasi iya Mandrasi uh, Mandrasi anaknya Ki Sadana maksudmu? Iya, Mandrasi anaknya Ki Sadana. Uh, ah, memangnya ada apa, Nyai? Ah. lo loh, loh, Ki. Oh, ini kebangetan sekali. Mandrasi kan anak sahabat karibmu sendiri. Ki Sadana itu kan sahabat karibmu. Memangnya kenapa, Nyai? Hah? Kenapa? Apa aku tidak boleh mengawini anak gadis sahabat karibku sendiri? Hah? Ah, sudah, sudah. Ah, kau tidak usah ikut campur, Nyi. Gorupa. Ah, mana Gorupa? Ah, suruh dia datang kemari. Aku butuh bantuannya sekarang juga. Hijarupi, saudagar kedelai yang kaya raya itu marah-marah di depan istrinya. Dia marah karena niatnya berbuat tidak senonoh dengan mandrasi digagalkan orang. Napasnya sampai tersingal-singal saking kesalnya. Aduh, aduh, kurang asam. Gara-gara orang itu niatku gagal. Mandrasi kabur. Mandrasi? Mandra si anak ibu Yudhadana maksudmu? Iya, Mandra si anak sahabat karibku itu. Huh, ah, memang ada apa, Nyai? Ampun, ampun. Kau ini keterlaluan sekali, Ki. Kau sampai hati mengambil anak gadis sahabatmu sendiri. Oh, Nyai. Mandra itu sekarang sudah menjadi perawan cantik. Ah, bibirnya tipis mungil. Rambutnya panjang tergerai sampai ke pantat. Tubuhnya montok. Ah, aku sendiri tidak menduga Ki Buyut Sadana mempunyai gadis cantik seperti itu, Nyai. Madrasi itu dulu waktu masih kecil kan sering kau bokong-bokong. Iya, Nyai, iya. Uh, dulu Dulu waktu masih kecil, dia sering ku gendong-gendong. Dulu waktu masih ingusan. Ah, tapi sekarang kan lain, Nyai. Ampun, kok ada ya orang seperti itu? Lah itu kan sama dengan makan anak sendiri. Ya ampun, orang kok seperti ayam saja. Apa, Nyai? Hah? Apa katamu? Ah, tidak. Aku seperti ayam katamu, ha? Hah, biar saja. Biar aku seperti ayam. Tapi ayam yang pintar cari duit. Daripada menjadi seekor kuda gagah. Untuk apa, ha? Seekor kuda hanya bisa makan setelah dicambuk. Biar saja. Yang penting aku bisa menjadi orang kaya. Pandangan hidupku kan hanya sandang pangan. Hah? Jika hartaku berlimpah ruah, sekalipun orang ngomong seperti anjing menggonggong, hah? Eh, apa ya? Berani kau melawan aku? Hah? Nanti ku pecat menjadi istri baru kalau tahu rasa. Oh, jangan, Ki, jangan. Aku jangan dipecat menjadi istrimu. Aku kan sudah terima nasib. Ah, kalau begitu, sudah. Hanya rembulan dan matahari yang tidak bisa ku beli. <laughs> Semuanya bisa. Mandrasi, anak gadis di puyut Sadana itu, akhirnya juga pasti akan bisa ku dekap-dekap, ku peluk-peluk, dan bisa sepuas hatiku. <laughs> Ada apa, Ki? Ada apa? Kok hidungmu mengendus endus begitu, Ki? Ah, tidak, Nyai, tidak. Aku hanya membayang-bayangkan saja. Seandainya Mandrasi sudah menjadi istriku. Wah, bagaimana, Nyai? Apa kau ikut masa senang? Apa kau ikut merasa bahagia? Ya? ya ampun, Ki. Uh. Sampai kapan kau akan berhenti mengawini perawan-perawan cantik? Eh. Sudah berpuluh-puluh eh. perawan kau bawa ke rumah ini. Hmm. Ada yang hanya tiga hari lalu kau usir lagi. Ada yang sampai satu bulan. Dan ada yang tiga bulan kau suruh pergi. Kau ini punya kesenangan kok aneh sekali. Apa kau tidak sadar bahwa usiamu semakin tua? Eh, nasihat ya? Hah? Petua ya? Hah? Aku tidak butuh nasihat siapa-siapa, tahu? Aku sudah cukup merasa senang dengan apa yang kuperoleh sekarang ini. Kalau kau bisa menjadi orang kaya dan kekayaanmu melebihi kekayaanku, barulah kau boleh memberi aku nasihat-nasihat. Eh, Aki, kau ini seperti Prabu Jaya Negara. Nah, ya. nah, nah, nah, tepat sekali, tepat sekali, Nyai. Tepat sekali perkataanmu itu. Aku seperti Prabu Jaya Negara Prabu Jaya Negara mengumpulkan wanita-wanita persembahan untuk kelangenan dan aku Ijarupi eh, tidak mau kalah pokoknya sisa-sisa hidupku akan kuisi dengan barisan perawan-perawan cantik Nyai <laughs> kau jangan iri ya Nyai senang atau tidak senang kau harus senang. Ha? <laughs> loh, loh, loh. Ah, aku tidak melihat gerupa. di mana dia, Nyai? Mana aku tahu, Ki? Cepat cari dia, Nyai. Suruh pulang. Sekarang juga aku membutuhkan bantuannya, Nyai. adalah seorang laki-laki berbadan tinggi tegap, kekar dan perkasa. Hanya sayang sekali wajahnya tidak tampan, bahkan wajahnya mirip wajah seekor lembu. Goh Rupa adalah anak laki-laki Kijarupih dengan istrinya yang pertama. Waktu itu Goh Rupa sedang berada di tengah ladang. Seorang pemuda desa jongkok di hadapannya. Nampaknya Goh Rupa sedang marah-marah. Hei, eh, ayo, ngaku saja. Berapa karung kedelai yang sudah kau curi? A ah, a ah, hmm? Ampun, ampun Gorupa. Ah, hanya hanya sedikit. Berani sekali kau mencuri tanaman kedelaiku. Ampun. Sekarang rasakan kepalan tanganku ini. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ampun, ampun Gorupa. Aku, aku tidak berani lagi mencuri. Aku, aku menyesal sekali Gorupa. Kamu harus dibuat kapok. Aduh. Kamu mau tanganmu kupatah-patahkan? Ah, jangan, jangan Gorupa. Aku, aku sudah kapok. Aku benar-benar kapok Gorupa. Aku, aku tidak akan lagi-lagi berani mencuri tanaman kedelaimu Gorupa. Ah, aku tidak ah, percaya. Ah, sungguh, sungguh. Aku benar-benar sudah jerah. Aku menyesal sekali Gorupa. Sungguh Gorupa, aku tidak akan berani lagi mencuri. Sungguh Gorupa. Aku tidak akan berani lagi. <laughs> Baik. Baik. Aku akan mengampuni kesalahan. Tapi sebelumnya, eh, iya. kau harus berlutut dulu di hadapanku. Eh. Ayo, berlutut. Eh. Cepat. Baik, Guru Pak. Aku, aku, aku akan berlutut di hadapanmu. Bagus. Dan sekarang terimalah kepalan tanganku selanjutnya. Ah, ah, aduh, aduh, ampun, aduh, aduh, aduh, ampun guru pak. Aduh, ampun, ampun guru pak. Aduh, aduh, remuk tubuhku. Pergi sana, cepat pergi. Iya. Awas, berani sekali lagi mencuri tanaman kedelaiku, ku bunuh kau. Iya, baik guru pak, baik. A aku akan pergi. Pemuda desa Kucara itu akhirnya pergi. Ia berjalan di sepanjang tanaman kedelai sambil merintih-rintih kesakitan. Wajahnya pengap, mulutnya berdarah. Goh Rupa nampak puas. Siapa itu Goh Rupa? Ah, Bibi. Itu, Bi. Dia telah mencuri tanaman kedelaiku. Baru saja aku menghajarnya sampai babak belur. Banyak yang dicurinya. Ya, ada dua karung, Bibi tapi sudah dikembalikan lagi. Uh, kok dipanggil bapakmu? Biasa, adat bapakmu kamu lagi kok rupa. Ah, aku tahu, Bi. Ayo kita pulang. Ah, duduklah, Gorupa. Duduklah anakku. Ah, benarkah kau ini anakku? <laughs> Kalau bukan anakmu, lalu aku ini anak siapa? Eh, tidak usah melotot, Gorupa. Kualat kamu nanti kalau berani melotot sama orang tua. Ada apa, Pak? Ada gadis cantik lagi? Jangan begitu. Kau juga harus memandang siapa orang tuamu ini. Aku jadi malu. Kok malu-malu segala, Ki? Bukankah kau sudah melakukannya? Semua orang sudah tahu siapa Ki Jarupi. Sudah tidak aneh lagi kok, Ki. Eh, dengar, lupa Ibu tirimu itu memang cerewet. Cerewet. Dulu dia juga cantik. Tapi sekarang, karena pipinya sudah agak gembur, jadinya ya begitu tidak cantik lagi. Hilang cantiknya, tinggal cerewetnya. <laughs> Jadi aku sudah tidak terpakai lagi di rumah ini. Loh, loh, loh, loh. Siapa yang berkata begitu, Nyai? Terpakai? Kau masih tetap terpakai. Kau bisa masak di rumah ini. Kau bisa mengatur daganganku. Kau bisa membantu aku. Ah, sudahlah, Pak. Ada apa kau memanggil aku? Ah, dengar rupa. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua, iya kan? Bopo pola anak keprata. Artinya kalau bapaknya ingin kawin, anaknya ikut repot. <laughs> benar, Nyai, benar. Memang harus begitu. Setiap anak harus berbakti kepada orang tua harus mau membantu orang tuanya dalam menyelesaikan kesulitan. Seorang anak tidak boleh membantah, tidak boleh berkata tidak, harus tetap turut. Apapun yang dikatakan orang tuanya harus diturut. Itulah suarganya orang tua. Kalau anak berani membantah, membangkang, tidak menurut, semau-maunya sendiri, Itulah neraka bagi orang tua. Ah, tapi ingat kau rupa. Kalau sampai kau berani membantah orang tuamu ini, celaka. Hidupmu pasti akan celaka. Mau percaya atau tidak, kau harus tetap percaya. <laughs> Langsung saja, Pak. Siapa nama gadis itu? Namanya Mandrasi. Siapa orang tuanya? Dan di mana rumahnya? Ha, Mandrasi anaknya Ki Sadana. Rumahnya di sana, di ujung desa Kucara ini. Yang ada sumur batunya. Sekarang juga aku akan ke sana. Aku pergi dulu, Pak. hebat aku si Gorupa. Aku bangga sekali mempunyai anak seperti dia. Kau juga harus bangga, Nyai. Sekalipun kau hanya ibu tirinya. Gorupa itu menurut sekali sama perkataanmu. Ah. Saking menurutnya, dia seperti benar-benar seekor lembu. Ah sudah seringkali membantuku mengatasi kesulitan-kesulitan. Kalau tidak salah itu, sampai sekarang ini Gorupa sudah mengawinkanmu sampai 17 kali. <laughs> Aku sendiri tidak pernah menghitungnya, Nyai. Memang aneh sekali, Ki. Ah. Apa kau <laughs> tidak pernah berpikir bahwa Gorupa sendiri ingin kawin. Loh, loh, loh, loh. Aku kan tidak melarang dia kawin, Nyai. Kawin saja. Pilih mana gadis yang paling cantik. Aku yang akan menanggung ongkos perkawinannya, Nyai. Mungkin dia tidak sempat memikirkan punya seorang istri karena selalu dituntut mengurusi bapaknya. Oh, harus, Nyai. Itu harus. Ah, dia harus melayani aku, orang tuanya. Untuk apa punya anak kalau dia tidak mau melayani orang tua? Berbakti. Anak harus berbakti pada orang tua. Itulah ajaran para leluhur. Kalau ada orang berani melanggarnya, akan kualat, akan terkutuk, hidupnya akan menderita selama-lamanya. Ah, boleh percaya, boleh tidak. Tapi Nyai harus percaya. ah. <laughs> Sudah lagi. Ah. Tertawamu itu membuat hatiku menjadi sumpah. Eh, kalau ini <laughs> kalau yang ini sumpah tidak nyai. Oh, ya tidak Ki. Huh? Tentu saja tidak. <laughs> kalau melihat uang, matamu menjadi hijau. Huh? Ah, ini Nyai, ah, terimalah. Ada seratus keping uang perak. Belanja ke pasar. Belilah barang-barang yang mahal harganya. Ah, dan jangan lupa membeli pakaian untuk calon istriku, Mandrasi. Ayo, cepat Nyai. Jangan mengecewakan suamimu ini. Ah. Hentiko, Gusti. Sementara itu, Goh Rupa berjalan dengan langkah-langkah besar di jalan-jalan desa Kucara. Tak seorang pun berani mengganggunya. Goh Rupa terus melangkah menyusuri pematang-pematang sawah. Tak lama kemudian dia melihat Kibuyut Sadana sedang bekerja di ladang, mengurus tanaman-tanamannya. Goh Rupa segera menghampirinya. Oh, kau Goh Rupa, ah, kukira siapa? Ah, Kibuyut, ini tanaman apa? Hmm? Ah, masa kau tidak tahu, Korupa? Itu tanaman jagung. Lihatlah, Ki Buyut. Bagaimana kalau tanaman jagungmu kupatahkan seperti ini? Hih? Ah, jangan, jangan Gorupa. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Ah, aku tinggal menunggu panennya. Mengapa kau pada padakan Gorupa? Ah. Lihat Ki Buyut. Aku tidak mematahkannya, melainkan mencabutnya bersama akar-akarnya. Aduh, aduh, bagaimana ini? Jangan begitu, rupa. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Mengapa tanaman jagungku kau cabut? Kau pada padakan, Ah, kau merusaknya. Apa salahku? Ah. Eh, hey, Kibuyut. Di mana Mandrasi. Ah, hmm? Mandrasi. Oh, Mandrasi di rumah. Dia ada di rumah. Kau bangga mempunyai anak gadis seperti Mandrasi? Wah, ya tentu saja. Ah, tapi Mandrasi tidak begitu cantik. Masih banyak perawan-perawan lain yang lebih cantik kok rupa. Kau tidak rela Mandrasi diambil istri oleh bapakku? Kau tidak boleh ya? Kau melarang ya? Wah, bukan begitu, Garupa. Ah, oh, anu, oh, sebenarnya aku tidak pernah melarang. Tapi barangkali ah, Mandrasi, ah, Mandrasi sudah mempunyai pilihan sendiri. Mungkin dia sudah punya pacar. Siapa pacarnya? Siapa nama laki-laki itu? Wah, aku tidak tahu, lupa. Aku jarang sekali bercakap-cakap dengan anak gadisku. Aku tidak tahu. Awas, kibuyut. Berani bohong, mulutmu berdarah. Ah, tidak berupa. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku memang tidak tahu siapa Wajar Mandrasi. Sudahlah, aku tidak mau bertetele. Aku datang kemari untuk melamar anak gadismu. Bapakku menginginkannya. Bagaimana kibuyut? Buyut? Kau mau menyerahkan Mandrasi atau tidak? Ah, hmm? Oh, tunggu, tunggu dulu, Gorupa. Aku minta waktu untuk berpikir. Berilah aku kesempatan untuk memikirkannya barang dua atau tiga hari saja. Sekarang, aku minta jawabanmu sekarang juga. Kau berikan atau tidak? Lihat ini. Ah. Lihat kepalan tanganku ini. Aku dapat meremukkan tulang-tulangmu dengan mudah. Hei, eh, cepat jawab. Kau berikan mandrasi atau tidak, Kibuyut? Ayahku ingin mengawini anak gadismu itu. Ah, tolong, tolong Gorupa. Janganlah kau minta jawaban sekarang. Aku minta waktu dua atau tiga hari. Tidak. Aku minta jawabanmu sekarang juga. Atau kau mau kepalan tanganku ini, he? Kipuyut Sadana kelihatan takut sekali. Dia tidak berani memandang wajah Gohrubah. Sementara itu Koh Rupa sudah mulai mengepalkan buku-buku tangannya, siap menghajar. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. radio show Bandung, Indonesia.